Penyesalan orang-orang kafir nanti di yaumul qiyamah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tabarak Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir Seandainya dahulu kita mau mendengar, mau memahami, niscaya kita tidak termasuk penghuni neraka. Mereka menyesal kenapa dahulu di dunia mereka tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka menyesal kenapa dahulu di dunia tidak menggunakan akalnya, fikirannya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. seluruh pujian yang ada dalam Al-Quran itu buah dari ilmu. Dan seluruh celaan yang ada dalam Al-Quran itu adalah buah dari kebodohan. Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan seperti itu. Semua pujian yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran bisa memuji kelompok tertentu, memuji orang tertentu, memuji suatu masyarakat tertentu itu buah dari ilmu. Dalam Al-Quran disebutkan tentang ancaman celaan terhadap suatu kelompok, ancaman terus perorangan, itu buah dari kebodohan. Itu buah dari kebodohan. Dan sudah kita sebutkan bahwa menimba ilmu atau ilmu itu ada dua macam. Ada yang sifatnya fardu ain, wajib bagi masing-masing kita untuk menimbanya dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini kewajiban yang dibebankan pada sebagian orang dibebankan kepada setiap muslimin namun apabila sebagian dari muslimin sudah melakukannya sudah gugur kewajiban dari yang lainnya. <clears throat> Tapi di sini ada faedah. Terkadang ilmu yang sifatnya fardu kifayah bagi orang tertentu menjadi fardu ain. Misalnya orang mempelajari ilmu bahasa, ilmu nahwu misalnya. Ini sifatnya fardu kifayah. Kalau kita mempelajari bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara kita wudhu ini fardu ain, wajib atas kita untuk mempelajarinya. Dia harus mempelajari tata bahasa Arab. Ini sifatnya fardu kifayah. Tidak dibebankan pada semua orang. Tapi bagi orang tertentu fardu ain. Misalnya ada orang yang memang dibiayai khusus oleh pemerintah bahwa kamu dibiayai untuk mempelajari ilmu nahwu atau ilmu sorof secara mendalam. Karena di negeri ini butuh orang yang ahli nahu misalnya. itu dibiayai. Ya. Untuk orang ini sifatnya fardu fardu ain, ya. Harus ya, karena dia sudah dibiayai dan dia memang ya ditugasi untuk mendalami ilmu tersebut. Masyiral ikhwah, masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sebutkan dahulu, bahwa mempelajari ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada jihad dan yang lainnya dari amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu manfaatnya untuk pelaku dan untuk orang lain. Sedangkan amalan-amalan sunnah manfaatnya kembali kepada si pelaku sesuatu yang manfaatnya luas tentu lebih utama dari yang manfaatnya terbatas. Disebutkan di sini Waqad qarrara al-Imam Su'ud Ibn Abdul Aziz al-Awwal wal Imam Faisal Ibn Turki dirasa hadil kutub ala jami'il masajid bid-dawlah as-Saudiyah Berkata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah Al-Imam Su'ud bin Abdul Aziz Al-Awal dan Imam Faisal bin Turki telah menjadikan kitab-kitab tadi Usul Salasah, Kasyfus Syubuhat, Kitab Tauhid, Adab Al-Masyu ila Salah di, di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini diajarkan di seluruh masjid. Ya. Jadi penguasa itu tugas mereka tidak hanya menjaga stabilitas bangsa, tidak hanya mereka bagaimana masyarakat itu ya mereka mendapatkan lapangan ya pekerjaan, tidak hanya ini saja lebih dari itu, batu gas berat atas pemerintah memberi ya jalan agar masyarakat tersadarkan dari sisi agama. Lihat, ketika suatu dakwah didukung oleh pemerintah, tentu akan menebar dengan bagus dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak berbeda dengan dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama sudah. Hanya saja bedanya kalau dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan dari pemerintah. Sehingga penebaran dakwah tauhid ini luar biasa. Berbeda dengan di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, pemerintahnya itu ya benci dengan dakwah tauhid mengekang orang yang berdakwah pada tauhid bahkan Ibnu di penjara. Sehingga penebaran dakwah tauhid yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu luar biasa. Al-Imam Saud bin Abdul Aziz Al-Awal dan Imam Faisal bin Turki telah menerbitkan keputusan seluruh masjid yang ada di negeri Saudi waktu itu. Seluruh masjid hendaklah membacakan kitab-kitab ini. Kitab Al-Usul Ustarasa, Kitab Kasyusyubuhat, Kitab Tauhid. Setiap masjid. Tadi sudah kita katakan bahwa tugas dari pemerintah itu tidak hanya ya mewujudkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, ya, menjaga stabilitas negara. Tidak hanya itu, juga tidak hanya bagaimana mencarikan lahan pekerjaan bagi masyarakat, tapi lebih dari itu ya, mendorong masyarakat untuk mereka membentengi diri mereka dengan ilmu agama. Ya. Dengan keputusan raja waktu itu bahwa seluruh masjid ya hendaknya mengajarkan kitab-kitab ini hasilnya luar biasa. Fahafidaha walillahil alham al-kibar wasihar. Dan alhamdulillah kitab-kitab tadi kan kitab-kitab kecil, sudah salah saya kasih buat. Ini dihafal oleh orang-orang tua dan anak-anak kecil. Karena masjid itu tempat untuk kita menyuarakan al-haq, tempat untuk kita menimba ilmu agama. Barokahnya masjid itu jauh daripada barokahnya kelas daripada barokahnya universitas. Orang datang ke masjid itu ya memang ingin mencari ilmu. Betul-betul ingin menimba faedah. Si ulama-ulama besar itu ya keluaran masjid. Ulama-ulama besar itu ya keluaran masjid. Terlebih kalau kita kilas balik sejarah, kita tarik ya sejarah ke belakang bagaimana para sahabat Nabi. Ya, mereka orang-orang sederhana, belajar di tempat yang sederhana. Tapi mereka punya target, punya tujuan yang jelas. Walaupun tempat belajar mereka itu Masjid Nabawi sangat sederhana, tapi semangat Rasulullah dan semangat para sahabat luar biasa. Sehingga ketika ilmu agama diserap oleh mereka, kemudian mereka amalkan, mereka menjadi orang-orang yang mulia dan dalam waktu yang singkat mereka bisa menebar ke baratnya bumi hingga timurnya. Al-Amah wa Talabul Ilmi, kitab-kitab kecil tadi. Rasulullah Salasah, Kashfi Syubuhat, Kitab Tauhid, kitab kecil. Itu dihafal oleh orang awam dan oleh para penimba ilmu. Subhanallah ya. Yang kitab-kitab ini aja kadang di negeri kita untuk para penimba ilmu saja ya kadang nggak di ya hafal atau kurang diperhatikan sebagian talab talabul ilmi penimba ilmu bagaimana ya awamnya ah, di sana sampai awamnya pun hafal ya kama ya'rifu dhalika katsirun mimman i'tana bihadhihi al-akhbar hal itu seperti diketahui oleh banyak orang yang memang punya perhatian dengan berita-berita yang seperti ini. Ya. Wa katsirun min kibari sinil mawjudin al-an. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang sudah sepuh yang yang masih hidup sekarang. Bahwa dahulu keputusan Raja Faisal, keputusan Raja apa namanya? Uh, Saud Abdul Aziz waktu kita masih kecil, waktu kita masih muda sekarang betul-betul terasa ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah kakek-kakek, nenek-nenek, betul-betul terasa. Ya. Wa wasirul sirrul wahid fi baqa'i hadil bilad naqiyatan min adranil bidah. Dan ini satu-satunya rahasia. Kenapa negeri ini yaitu Saudi Arabia ya, negeri yang bersih daripada kebid'ahan. Ya, daripada kebid'ahan bukan berarti menafikan ya adanya ahli bid'ah di sana, tetap ada. Ya, tetap ada. Namun tentu tidak seperti di negeri-negeri lainnya. Juga terkadang ahli bid'ah itu tidak seleluasa di negeri-negeri yang, yang lainnya karena di sana ada kontrol para ulama dan para penimba ilmu. Walau lam yakun al-amah ala ilmin bi aqidatihim la fihim syai'un minal bid'ah wa syirkiyat. Seandainya orang-orang awam Seandainya mereka tidak tahu tentang akidah mereka, tentang akidah yang benar, tentu akan menebar di tengah-tengah mereka kebitahan dan kesyirikan. Ini rahasia kenapa di daerah kita, di negeri kita, banyak terjadi kebitahan, banyak terjadi kesyirikan. Karena ilmu itu belum menebar di tengah-tengah mereka. Ya akhi, dengan luasnya wilayah yang ada di negeri kita ini. Beribu-ribu pulau dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta. Sekarang jumlah dai yang mengajari atau itu berapa? Taruhlah dalam satu kampung tiga orang saja, taruhlah. Orang yang mengajari tauhid, mengajari sunnah kalau itu ada setiap kampung tiga saja itu pun masih kurang. Satu kampung bisa penduduknya itu lima ribu lah, lima ribu di tangan itu tiga orang, lah mungkin. Ini kalau setiap kampung, setiap desa tiga orang. Lalu bagaimana ya bisa jadi satu kabupaten yang jumlahnya itu bisa dua juta ternyata dai-nya paling cuma sepuluh dai yang mengajak pada tauhid mengajak pada sunnah ya, berarti berapa satu dai e, nangani berapa Dua ratus ribu orang apa mungkin melihat kenyataan yang ada barakallahu fikum kita sebagai generasi bangsa kita sebagai penerus estafet dakwah tertuntut ya untuk memajukan umat. Kalau bukan kita para pemuda siapa lagi? Ya. Kapan kita akan ikut andil dalam memperjuangkan agama ini? Lahan pahala itu terbuka lebar di hadapan kita. Ya. Lahan pahala terbuka di hadapan kita. Satu orang mendapat petunjuk dari Allah melalui kita lebih baik bagi kita daripada kita mendapatkan kendaraan yang mewah. Lalu bagaimana kalau misalnya melalui dakwah kita tiga orang, empat orang, sepuluh orang mendapat hidayah? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Jangan etang-etung tentang materi. Ketika kita berdakwah, setelah kita melihat Rasulullah, melihat para sahabat, Ya. Kalau etang-etungan materi lah saya berdakwah, apa yang akan saya dapatkan dari harta? Ini terlalu rendah kalau seperti ini. Ya akhi kalau harta, kalau benda, kalau kedudukan Allah berikan kepada semua orang. Tapi kamu tulus dalam dakwah, kamu bisa ya dikatakan memiliki andil dalam memajukan Islam ini. Ini enggak semua orang bisa. Sehingga barakallahu fikum ya, generasi muda kaum muslimin tentunya harus tergugah. Musuh-musuh kita nggak tidur. Lawan-lawan kaum muslimin itu mereka berpikir dan malam. Untuk memerangi kita, bagaimana menyimpangkan generasi muslimin agar jauh dari agama. Lah kitanya malah tertidur, kitanya malah lalai kita sedang berhadapan dengan apa namanya berbagai macam propaganda dari orang-orang kafir yang kalau kita diri kita tidak membentengi dengan ilmu yang cukup kita akan termakan kalau kita tidak membentengi saudara-saudara kita dari pemahaman yang menyimpang dilibas sudah ya. hendaknya masing-masing dari kita punya rasa tanggung jawab besar terhadap umat ya kita tetap memikirkan nasib kita, anak dan istri kita. Jadi jangan lupa dakwah adalah jalan Rasul dan jalan pengikut Rasul. Kalau memang kita mengikuti Nabi, ikuti jalannya Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man Katakan wahai Rasul, Inilah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Apa jalannya Rasul? Apa jalannya orang yang mengikuti Rasul? Ad'u Allah Berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah. Ala basiratin di atas ilmu. Dakwah itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Di sana ya seorang yang berdakwah harus punya ilmu sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya juga dia ngerti metode cara-cara berdakwah intinya barakallahu fikum ilmu itulah yang menjaga kita menjaga keluarga kita dan masyarakat kita dari kebinahan, dari kesyirikan, dari penyimpangan tanpa kita mengilmui sudah kita akan larut dilibas oleh apa fitnahnya zaman. Karena memang <clears throat> di hadapan kita berbagai macam fitnah. Baik itu fitnah syubuhat atau fitnah syahwat. Yang kalau seorang selamat dalam fitnah syubuhat, bisa jadi dia tidak terselamat dalam fitnah syahwat. Kalau dia terselamat dari fitnah syahwat, bisa jadi dia terjatuh dari fitnah syubuhat. Dan ada yang terjatuh pada dua-duanya. Ya dalam masalah syahwat yang diharamkan dia terjatuh, dalam pemahaman yang menyimpang juga terjatuh. Ini sudah lengkap kesesatan. Di hadapan kita, ketika kita berjalan, itu bukan hanya satu, dua, tiga lobang. Beribu-ribu lobang. Kalau 100 lubang kita lewati, kita lalui dengan aman, belum tentu lubang depan kita ya bisa melalui dengan aman. Aral melintang di hadapan kita. Ya. Ilmu itulah benteng yang kokoh. Ilmu itulah pegangan yang kuat agar kita terselamat dari penyimpangan dan kesesatan. Walakinnal ilma hisun hasin wa dir'un matin. Akan tetapi ilmu adalah benteng yang kokoh dan ibarat baju besi yang kuat. Man tahassana fihi waqiya syarran katsiran, barang siapa yang membentengi dirinya dengan ilmu maka dia akan terjaga dari kejelekan yang banyak. Tadi sudah kita katakan. Ahlul batil, orang-orang kafir tidak ada henti-hentinya mereka memikirkan bagaimana menyimpangkan umat dari agama ini. Nah, kalau musuh kita mereka nggak tidur, masa kita tertidur? Kalau musuh kita semangat, ya, lah ya kita malah ya loyo dan malas-malas. Lihat bagaimana dahulu perang salib. Perang salib yang digerakkan oleh para pendeta-pendeta Eropa. Yang orang-orang Nasoro waktu itu mereka menamakan jihad atau perang suci. Mereka rela berkumpul berbagai pejuang dari Eropa untuk memerangi muslimin. Perang apa? Perang salib. Yang diberkati oleh para pendeta mereka. Mereka rela mengorbankan nyawanya. Ya. Mereka rela mengorbankan hartanya. Mereka rela ya berpisah dengan ya keluarganya demi mempertahankan kebatilan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum suddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka membelanjakan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka mencetak buku, mereka membuat stasiun-stasiun siaran, mereka punya media-media massa baik itu media cetak ya atau media elektronik, media online dan yang lainnya, mereka punya. Ini semua untuk menebarkan kebatilan. Mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan mereka bahkan mengirim orang untuk belajar dan mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Tentunya kita alul hak tentu lebih semangat. Orang-orang kafir mereka saling wasiat agar mereka istiqomah di atas kebatilannya. Saling wasiat untuk istiqomah dan kebatilannya. Ya kan? Allah SWT berfirman menjelaskan tentang mereka orang-orang kafir. Animshu wasbiru ala alihatikum. Animshu ya. Berjalanlah kalian, jalankan saja, ya. Dan bersabarlah kalian dalam membela agama kalian, dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Bayangkan. Orang-orang kafir mereka saling berwasiat untuk istiqomah di atas kebatilannya. Walul hak tentu lebih dari itu. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan terutama oleh orang-orang sepuh yang ada di Saudi Arabia dari uh, keputusan pemerintah waktu itu mengajarkan kitab-kitab kecil yang sifatnya <clears throat> adalah untuk membentengi akidah dari pemahaman yang menyimpang ternyata mereka rasakan ketika mereka sudah dewasa ketika mereka sudah tua betul-betul luar biasa andai kata tidak sedari awal mereka yang membentengi diri mereka dengan akidah yang kayak gini bisa jadi kebitahan menebar di mana-mana kesyirikan tidak bisa dibendung seperti yang kita hadapi di negeri kita ini. Tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat bahwa kita melihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita. Anda punya kewajiban <clears throat> untuk menebarkan dawat tauhid. Tentunya dengan metode dakwah yang diridhoi oleh agama ini. Soal nanti apakah orang menerima atau tidak bukan urusan. Bisa jadi Anda sudah menancapkan pondasi dakwah. Satu dua orang menerima, kemudian Anda meninggal, bisa jadi setelah Anda meninggal sekian tahun dari dua murid Anda yang diajari tauhid kemudian dua orang ini yang mendakwahkan tauhid yang ribuan orang ya mendapat hidayah kamu yang sudah meninggal mendapatkan pahala dari mereka karena kamu sebagai apa teladan dalam kebaikan kamu sudah mengajari dua orang ini ilmu tauhid dan dua orang ini mengajarkan kepada manusia ribuan manusia dakwah tauhid. Berapa pahala yang akan Anda dapatkan? Anda sudah mati, sudah nggak bisa beramal, tapi pahala terus mengalir. Bayangkan orang ya, anda kata dia itu sudah pensiun, kadang bingung kan? Tapi kalau dia punya pensiunan, adalah di hari tua ketika dia sudah lemah, fisiknya lemah, pikirannya ada pemasukan itu dia tenang ketimbang orang yang misalnya sudah tua nggak ada pemasukan apapun mikir ya kan ya mikirnya lebih ketimbang orang yang tadi sudah pensiun tapi masih ada apa pemasukan ya ibarat tadi kita udah nggak bisa beramal kita udah mati kita udah tua nggak bisa sudah kayak anak muda berdakwah jadi ketika kita sudah menanamkan ya bibit-bibit tauhid pada generasi umat ini ya ini kita tinggal menunggu hasil yang telah kita apa tebarkan ya. kemudian barakallahu fikum kalau tadi e, di antara buah yang bisa diambil ketika ya menanam nilai-nilai akidah ditanamkan di tengah-tengah masyarakat secara umum di masjid-masjid dibacakan kitab-kitab akidah maka masyarakat terhindar dari kesyirikan kebitahan maka kita akan tahu bagaimana cara agar kita mendapatkan ilmu tentu masing-masing orang punya cara kesempatan dan kondisi orang pun berbeda-beda sehingga sulit bagi kita untuk mengatakan inilah metode yang tertepat bagi Anda. Inilah metode yang paling ya ampuh bagi Anda agar Anda mendema, apa, mendapatkan ilmu. Tidak bisa kita e, menentukan seperti itu karena kondisi orang beda-beda. Ada orang yang dia itu sibuk dari pagi sampai sore bekerja. Tentu beda dengan orang yang tidak sibuk. Ada orang yang misalnya kondisi ekonominya pas-pasan dengan orang yang kondisi ekonominya luas. Ada orang yang dia berada di daerah konflik dengan orang yang berada di daerah apa? Aman. Sehingga sulit bagi kita untuk menentukan metode apa yang tertepat bagi seorang agar dia mudah menyerap ilmu. Karena ini melihat pada kondisi, situasi, ya dan yang lainnya. Tapi seperti apapun kondisinya, seperti apapun ya keadaannya, zaman apapun yang seorang ada padanya, di sana ada setidaknya patokan yang kalau ini dijalankan insya Allah orang mendapatkan ilmu. Nanti akan disebutkan wa tariqa allati yunadu bihala ilmu yas'abu an nuhaddidaha. Dan metode yang dengannya seorang bisa mendapatkan ilmu sulit di sini untuk disebutkan metode yang tertepat itu apa sulit. Karena apa? Bihaitsu Taib. Karena ya tadi kondisi orang beda-beda. Ya. Kondisi zaman juga beda-beda. Sekarang misalnya, ya. Sekarang untuk bisa mendapatkan satu hadis tidak seperti di zaman dulu yang kalau ingin mendapatkan satu hadis mungkin harus membuka ya sekian ratus sekian ribu halaman baru nemukan. Sekarang orang tinggal ngambil komputer ya. Ya sudah ada uh, program hadisnya tinggal dia menulis kata apa yang diinginkan dari hadis, dia klik keluar. Ya kan? Mudah sekali. Ya. Mudah sekali sudah. Kemudahan di zaman kita untuk menimba ilmu jangan ditanya. Kalau dulu para ulama kita melakukan pelancongan dari negeri ke negeri, yang Anda bisa bayangkan di zaman itu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang orang misalnya sejauh 100 kilo saja untuk menimba ilmu itu malas sudah pakai bis. Karena apa? Ya. Mungkin rasanya lama, macet ya kan. Mana pakai motor misalnya. Lalu pakai bis di zaman dulu kayak apa? Sudah nikmat luar biasa. Nah, mereka kehujanan, mereka kepanasan, melintasi panas Sahara, bahkan terkadang kencing darah. Sekarang kita luar biasa sudah. Jadi nggak ada uh, metode khusus ya, karena ini melihat kepada masing-masing orang, zaman yang ada, kondisi yang ada. <clears throat> Bihaitsu inna kula syaksin yakunu mulzaman bidima'iha. Ya, tidak ada metode di mana setiap orang harus mengikuti metode ini agar dia uh, agar dia sukses dalam menimba ilmu. Tidak ada. Walakin asanu turuki fi nadharina hiya ma kana alaihi ulama'una rahmatullahi alaihim ajmain. Akan tetapi metode yang terbaik menurut pandangan kami adalah apa yang pernah dilakukan oleh para ulama kita rahmatullah alaihim ajmain. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Karena kalau kita ingin meniru yang meniru sudah berhasil. Lah para ulama kita kan mereka berhasil. Yang menyerap ilmu dan menebarkan ilmu ya kita pelajari. Kenapa fulan kok saya berhasil? Kenapa ulama ini saya berhasil? Dia di antara keberhasilan para ulama. Mereka dengan umur yang pendek, tapi mereka sudah memiliki jasa yang besar, punya kitab, warisan kitab yang luar biasa. Imam Nawawi misalnya. Ketika beliau meninggal itu masih muda, 45 tahun. Kan masih muda banget kalau ulama seumur itu itu muda banget. Beliau punya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya berapa jilid? Ya. Riyadhus Shalihin, ya Arba'in Nawawi ini kitab kecil. Ya. Beliau punya syarah Sahih Muslim. Kalau kita misalnya mau menghitung antara umur yang ada dengan tulisannya, Berarti setiap hari berapa puluh lembar ditulis oleh mereka. Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau punya kitab Al-Funun dalam seribu jilid. Kurang lebih. Yang ditemukan baru berapa? Jilid. Lihat. Seperti ini. Kalau kita hitung dengan umur yang ada pada mereka lah. Setiap hari berapa puluh apa namanya lembar yang mereka tulis. Pada yang namanya nulis itu kan butuh maklumat ya, butuh apa namanya eh, masukan-masukan uh, ilmu. Ya. Orang nggak mungkin dia bisa menulis sesuatu yang ilmiah kalau dia tidak memiliki apa, ya bekal yang cukup. Ya, ini luar biasa. Ya. Dalam keadaan mereka sederhana, tapi mereka semangat. Nah, kita ini lebih dari mereka sebenarnya dari sisi fasilitas. Ya. Dari sisi apa sudah kita luar biasa? Ya tinggal kita pompa keselamatan kita seperti mereka. Ya kalau kita nggak bisa, ya nggak bisa sejajar dengan mereka, ya setidaknya kita ya pegang buntutnya mereka lah. Orang yang ikuti orang yang baik, insya Allah akan sampai kepada ya kebaikan. Walaupun kita istilahnya eh, di barisan yang paling apa belakang, tapi kan kita masuk barisan orang-orang yang apa mulia ya daripada di luar dari barisan mereka kita hanya sebagai penonton ya kan lebih baik kita ikut dalam rombongan orang yang mulia walaupun kita di ya nomor yang buncit ya di nomor yang paling belakang wa fi hada yaqul syekh al-allamah Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah kama fi fatawihi dalam masalah ini berkata Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah seperti dalam fatwanya. Syekh As-Sa'di rahimahullah ini seorang yang alim, seorang yang akhlaknya, adabnya itu luar biasa, dermawan. Beliau adalah guru besar Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Sifat-sifat ya kasih sayang seorang guru terhadap muridnya, seorang murabi pembimbing terhadap masyarakatnya, jiwa kedermawanan dan sayang pada masyarakat ditelurkan kepada Syekh Ibn Saimin. Dan kami sendiri merasakan betapa Syekh Ibn Utsaimin sayangnya kepada para tulabul ilm dan dermawannya beliau kepada para penimba ilmu agama kitab-kitab dibagi gratis. Ya. Bahkan kita ngambilnya itu di toko buku yang sudah ditunjuk dengan tanda tangan beliau yang apa? Yang orang kalau nakal itu bisa malsukan, tapi orang nggak berani malsukan. Subhanallah. Ketika kita datang ya ke toko bukunya ditunjuk oleh Syekh Nusaimin, ya, waktu itu beliau masih hidup. Orang yang membawa kita ke situ mengatakan Syekh Nusaimin ini sangat terwarnai dengan gurunya yaitu Asyikh Asadi. Gurunya itu loman, dermawan. Beliau juga seperti ini. Nuruni gurunya ini. Nuruni apa? Gurunya. <clears throat> Berkata Asyikh Asadi rahmallah, "Wa ta'yinu ma yushtaghalu bihi ay at-talib al-kutub yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal buldan." Dan untuk menentukan apa yang seyogianya seorang belajar geluti atau tekuni dari kitab-kitab ini berbeda. Berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan apa namanya negeri yang orang itu ada padanya. Ya. Artinya kalau di misalnya di daerah kita misalnya misalnya orang belajar ilmu misalnya pada subuh itu lebih segar daripada misalnya kalau jam 11 siang misalnya itu contoh saja ya. karena umumnya orang itu ya pagi belum beraktivitas, nanti kalau sudah siang beraktivitas orang sudah beraktivitas seperti kemudian dia yang menyampaikan ilmu tidak seperti ketika dia belum beraktivitas pikiran masih apa kosong kondisi fisik masih apa kuat bisa jadi ya Eh, tiga kali tiga lebih bagus daripada sembilan kali satu. Tiga kali tiga berapa? Sembilan. Sembilan kali satu sembilan. Tapi bisa jadi tiga kali tiga lebih bagus daripada sembilan kali satu. Misalnya gini, ini pembahasan ini kita kebut dari pagi sampai sore ya 9 jam misalnya kita kebut selesai sudah dengan misalnya, oh ini pembahasan udah tiga hari aja lah. Setiap hari cuma tiga jam. Mungkin lebih utama seperti ini daripada dikubur dari pagi sampai sore. Selesai sudah memang. Tapi sesuatu yang biasanya didapat dengan apa secara langsung hilangnya juga apa? Langsung juga cepat. Ya. Man ramala ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ingin menimba ilmu sekali nimba langsung banyak, ya yang hilang juga apa? Banyak. Ya. Makanya Al-Quran turun kepada Nabi alaihi assalatu wassalam secara bertahap. Berangsur-angsur selama 23 tahun. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Beda dengan kalau Al-Quran turun gelondongan langsung pada Nabi. Dia 30 juz. Ya sudah. Seperti Taurat, seperti Injil. Ya, Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran turun secara berasur-asur selama 23 tahun. Ya. Sehingga akan mudah dihafal, mudah diamalkan, dan semakin ya seorang itu mantap. Terlebih ketika misalnya ada peristiwa kemudian turun ayat menjelaskan, kan orang jadi ngerti apa hikmah dari peristiwa ini. Kemudian ada pertanyaan dari orang kafir, kemudian turun ayat kepada Rasul menjawab pertanyaan tadi, ya lebih tandes, ya kan? Jadi turunnya Al-Quran kepada rasul alaihi assalat wassalam berangsur-angsur selama 23 tahun itu punya makna dan hikmah. Sebagaimana fisik kita, tubuh kita mengalami perkembangan itu kan ya e, dari waktu ke waktu kan. Kita lahir dalam keadaan kita ya belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Kemudian setelah sekian bulan ya bisa apa namanya kita mengucapkan satu dua kata terus berkembang berkembang seperti itu. Kalau visi kita ya dalam perkembangannya melalui tahapan mental kita pun seperti itu. Sebagaimana fisik kita dalam perkembangannya melalui tahapan mental kita pun dalam menyerap ilmu pun seperti itu. Makanya ini faedah dari sebagian masyayikh bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr ya kepada kaum muslimin secara bertahap. Karena yang namanya khamr, yang namanya arak di zaman itu, itu ibarat kayak kita minum aqua gitulah, kita minuman ya yang ada setiap rumah waktu itu. Andai kata awal kali dakwah itu mengatakan bahwa la tasyabul khamr. Kalian jangan menghamr, sudah mereka nggak akan menerima. Sehingga pengharaman khamar itu melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama menyebutkan manfaat dari khamar tapi juga menyebutkan madorot dan madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika sudah tertanam hal ini di benak-benak kaum muslimin bahwa khamar itu madorotnya lebih banyak dari maslahatnya, mereka sudah mulai mengurangi intensitas mereka dalam membuatnya dan minumnya sudah terkurang, berkurang. Ya. Gak seperti dulu ketika belum ada penjelasan atau belum turun ayat ini. Sudah berkurang. Ya. Kemudian setelah itu, ruang geraknya dipersempit lagi dengan turun ayat. Ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Berarti sudah dipersempit ruang geraknya. Sehingga mereka sebagian mereka kalau ingin minum ya sekiranya dia minum waktu sholat datang udah sembuh ya kayak pada isya misalnya kan untuk subuh kan jauh ya kan atau dari pada subuh ke duhur itu apa jauh berarti sudah dipersempit setelah ini sudah tertanam pada mereka dan mereka sudah mengurangi ya mengurangi kadar minumnya mengurangi juga waktunya dipersempit waktunya kemudian turun ayat yang mengharamkan khamar secara total. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amri syaitan fastanibu. Turun ayat dalam surat Al-Maidah yang mengharamkan khamar secara total. Ketika sudah tertanam ya pada diri mereka ya tentang bahaya khamar, kemudian sudah dipersempit ruang geraknya. Ketika mereka sudah siap, ketika ayat ini turun, para sahabat langsung menumpahkan homer-homer yang mereka simpan di drum-drum mereka, di tempat-tempat penyimpanan mereka, di kirbah-kirbah mereka. Mereka siramkan, yang mereka tuangkan semuanya. Sampai dikatakan Madinah banjir apa? Homer. Ganggang Madinah penuh dengan homer. Satu hal yang menarik di sini bahwa sesuatu jika melalui tahapan ya melalui apa tahapan akan mudah dijalankan coba seandainya pertama kali ya, misalnya mereka itu dilarang untuk minum khamar berat mereka ada sudah minuman sehari-hari ya tapi dengan tahapan-tahapan seperti itu mudah bagi mereka untuk meninggalkannya kemudian juga hal yang menarik juga bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim mereka adalah orang yang bersegera melaksanakan perintah Allah bersegera meninggalkan larangan Allah. Mereka tidak merasa eman-eman. Nah ini eman-eman sekian banyak khomer kalau kita ya eh, lakukan proses sehingga menjadi cuka ini kan lumayan. Tidak, mereka langsung membuangnya. Padahal khamar kan bisa diproses menjadi apa? Juga. Cuma e, kalau itu diproses, itu haram hukumnya. Kecuali kalau khamar itu tiba-tiba berubah menjadi cuka sendiri, itu boleh. Jadi khamar itu bisa berubah jadi cuka. Nah, kalau perubahan itu karena ada upaya dari kita, ada proses, itu gak boleh. Tapi kalau perubahan khamar menjadi cuka kena dengan sendirinya itu halal. Nah, para sahabat nggak berpikir seperti itu. Udah kita biarkan aja nanti kan berubah jadi cuka tidak. Langsung mereka ya langsung mereka menumpahkan, menuangkan khamar-khamar mereka. Ya. Walhala at takribiyah fi hada dan caranya mudah menurut pandangan kami agar seorang itu mudah mendapatkan ilmu ayat ayajtahi talibul ilmi fi hifdhi muqarraratil fan alladhi yashtaghilu bihi. Yaitu seorang bersemangat, seorang penimba ilmu bersemangat untuk menghafal bidang studi yang sedang dia geluti. Ya. Misalnya dia sedang mempelajari hadis, ya. Dia semangat dalam ini. Dia misalnya uh, yang akan dia geluti adalah hadis misalnya akan dia geluti fikih misalnya. Sudah ambil kitab tertentu, itu ditekuni sudah, tekuni itu. Ya. Karena yang namanya mufti, yang namanya alim, terkadang dia mufti untuk bab tertentu, yang lainnya dia nggak bisa. Ada orang yang dia kalau dalam masalah ya pernikahan dan perceraian dia pakarnya. Dia dalam masalah waris dia nggak paham. Dia dalam masalah wakaf dia nggak paham. Dia dalam masalah pernikahan dan perceraian ini ahlinya. Bisa. Bisa orang menjadi mufti dalam satu bidang ilmu bisa. Karena sulit ya bagi seorang untuk mencakup seluruh ilmu, diketahui semuanya, sulit. Ya. Sulit sekali. Ya. Dan satu hal yang mustahil kalau seorang dia itu ya, misalnya profesinya sebagai seorang dokter yang ya ahli dan tekun dalam bidangnya tapi dia juga seorang petani ya petani ulung itu hal yang sulit untuk digabungkan mesti ada salah satunya apa dikalahkan ya sulit bagi seorang menggabungkan dua profesi yang sama-sama mumpuni itu sulit sekali ya. ya sudah anda misalnya kecenderungannya kepada ilmu hadis anda ya geluti ilmu hadis sampai mendalam ya Tentu di sana ilmu nahu, ilmu yang lainnya Anda juga apa namanya pelajari. Tapi tidak semendalam ilmu apa? Hadis. Sama dengan Anda misalnya menggeluti ya ilmu bahasa. Yang lainnya belajar di tafsir dipelajari, fikih dipelajari, tapi yang bahasa ini diberi porsi yang apa? Lebih kalau yang lainnya paling masing-masing satu jam, mulai ini tiga jam. Berarti dikasih porsi yang lebih. Intinya apa yang sedang kita pelajari kita hafal. Kalau memang nggak bisa kita hafal, kita baca dengan berulang-ulang. Ini penting karena ilmu itu butuh dihafal ternyata. Ya. Jangan seperti prinsip sebagian orang, ah yang penting kan paham. Enggak, kita kalau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kan kita butuh menyebutkan ayatnya, butuh menyebutkan hadisnya. Lah kalau kita nggak hafal, ya apa yang akan kita keluarkan dari ayat dan hadis? Ya. Makanya Allah SWT menyebutkan Al-Quran ini, Al-Quran ini dijaga dengan dihafal. Bal huwa ayatum bayinat fi suduril ladina udul ilm. Bahkan ia adalah ayat-ayat yang gamblang, ayat-ayat yang jelas yang tersimpan di dada-dada orang yang berilmu. Ilmu itu dihafal. Ilmu itu dihafal. Nah, kalau seorang misalnya dari sisi hafalan lemah atau tidak mampu menghafal, sudah diulang-ulangi bidang ilmu yang sedang dia pelajari. Dengan sering diulang-ulangi, ya, itu nanti orang akan mudah, akan mudah memahami dengan ya, akan ya tidak sulit untuk memahami apa yang sedang dia pelajari. Fa in da'adara aw qasara alaihi hifdhuhu fal yukarirhu kasiran hatta tarsakha ma'anihi fi qalbihi. Kalau seorang sulit atau tidak mampu untuk menghafal ya, bidang studi yang sedang dia pelajari, adalah dia mengulang-ulangi ya bidang studi yang ia pelajari itu sering dia ulang-ulangi sampai ya maksud dari apa yang sedang dia pelajari nancap di di hati. Penting. Ada mungkin sebagian teman dulu ya dari sisi hafalan mungkin biasa-biasa. Jadi tekun dia rajin. Dia tekun dia rajin, ya dia bisa seimbang dengan orang yang kuat hafalannya tapi kurang tekun. Ya. Jadi orang yang misalnya hafalannya misalnya nggak terlalu kuat, tapi dengan dia sering mengulang-ulangi, dia sering apa namanya mentelaah, dia nanti akan seimbang dengan mereka-mereka yang hafalannya kuat. Nah. Summa takunu baqi kutub alfan katodi wa tafsir di kal asal Allah adrakahu arafah. Kemudian buku-buku lainnya itu hanya sebagai penjelas terhadap kitab pokok yang dia pelajari. Maksud dari Asya Asadi di sini. Kamu kalau ingin mempelajari tafsir, pelajari dulu kuncinya yaitu usul tafsir. Ini seperti itu. Kalau Anda ingin mempelajari hadis, pelajari mustalah hadis. Kalau Anda ingin mempelajari misalnya akidah, pelajari kitab-kitab pokok dalam masalah akidah. harus besar, kita kecil, usul salasa, kitab tauhid misalnya. Ini kalau sudah kita cakup, kitab-kitab akidah lainnya kembali ke situ sebagai penjelas saja. Karena orang kalau sudah dikasih kunci, dia bisa membuka ya banyak pintu kan. Dia dikasih misalnya ya tiga kunci ya, dia bisa membuka. Ya. Orang ketika dia mempelajari tafsir, dia pelajari juga usul tafsir. Ya, dasar-dasar dalam memahami tafsir. Dia pelajari usul tafsir. Itu nanti gampang ketika orang mempelajari tafsir, dia akan mudah menyerapnya. Contoh, orang ketika dia tidak mempelajari dasar-dasar ilmu tafsir, <clears throat> ketika dia langsung membaca tafsir, kadang dia bingung. Saya nggak mudeng loh, saya jadi bingung ini. Masa satu ayat ulama ya dalam menafsirkannya beda-beda. Ya. Ini menafsirkan asiratul mustaqim, ya Islam ini menafsirkan as al mustaqim Alkitab as sunnah ini yang benar yang mana karena kita nggak ngerti dasar dasar tafsir kalau kita ngerti dasar tafsir bahwa ada penafsiran yang secara lafad beda tetapi semuanya bermuara kepada satu muara kalau sebagian ahli tafsir menafsirkan as mustaqim itu Islam ada sebagian menafsirkan as dan mustaqim, Alkitab, was sunnah. Jangan Anda anggap bahwa oh, ini kok terjadi perselisihan. Jangan anggap seperti itu. Anggaplah seperti seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, kalian wahai anak-anak, besok masing-masing membawa satu pisang ke sini. Ada yang bawa pisang Ambon, ada yang bawa pisang Bandung, ada yang bawa pisang raja, ada yang bawa pisang meja. Kemudian ketika mereka datang masing-masing murid kan beda-beda bawahnya ada yang pisang raja, pisang meja, ada pisang apa namanya uh, ini dan ini. Apa kemudian guru yang namanya pisang itu pisang Ambon, yang lainnya bukan pisang, gitu? Bukan kan? Semuanya pisang. Diterima oleh gurunya, semuanya pisang. Ah, tadi sama. Mereka ingin mengungkapkan asiratul mustaqim dengan ungkapan yang beda, tapi intinya juga sama. Kalau ulama mengatakan bahwa asiratul mustaqim itu Islam, yang lainnya mengatakan itu Alkitab Sunnah, ya kita mengatakan yang namanya Islam itu ya apa yang ada dalam Alkitab dan Sunnah. Alkitab dan Sunnah itulah is Islam. Sama seperti itu. Jadi jangan anggap, saya bingung loh ulama kok terjadi apa? Perbedaan. Ini bukan perbedaan. Ini mereka mengungkapkan tentang suatu makna yang maknanya nanti bermuara pada satu muara. Tidak ada pertentangan. Ya. Kecuali kalau yang ini mengatakan wajib, eh, yang ini mengatakan halal, yang ini mengatakan haram, lah ini baru. Ya kan? Itu pun akan bisa terjawab dengan kita misalnya mempelajari dasar-dasar ilmu tafsir. Jadi barakallahu fikum ilmu yang belum kita cakup masih banyak. Antum jangan puas dengan menimba ilmu yang ada di dorong-dorong umum. Bahkan asatid yang setiap hari, setiap pekan ngisi di sini misalnya. Itu justru yang pokok. Yang sifatnya bulanan itu kan ya suplemen saja. Daurah itu yang setiap bulan muhador itu hanya suplemen. Tapi untuk ya eh, pendalaman ya agar kita mengerti kunci dari kunci ilmu itu yang setiap hari ada di mahat ini setiap bisa dua hari atau setiap pekan itu yang pokok jadi jangan kemudian yang sebulan disemangati kemudian yang seminggu nggak semangati jangan seperti itu ya justru ini yang pokok yang setiap hari itu atau setiap dua hari atau setiap sepekan ketimbang yang sebulan itu ya, yang sifatnya hanya apa suplemen walaupun bukan berarti kita mengecilkan arti dari apa? Muhadharah setiap bulan bukan, tapi maksud dari ini semua bahwa dasar-dasar ilmu kita timba. Ya. Bisa jadi orang dia belajar puluhan tahun. Ya. Tapi dia belum bisa untuk mengaplikasikan ilmunya. Dia belum bisa untuk bagaimana ilmu yang sudah dia timba kemudian dia sebarkan untuk orang itu tentu dia bisa. Ya. Ibarat di sekitar rumah kita banyak sekali batu-batu kecil berapa tebaran. Ya. Sebenarnya kalau itu dikumpulkan kemudian kita tata, uh, menjadi apa? Batu-batu yang apa? Rapi, indah dilihat juga misalnya untuk jalan di situ juga jadi bagus. Ibarat mutiara yang masih tercecer, yang butuh dirangkai, yang butuh untuk dikemas sehingga itu indah. Ilmu yang ada pada kita itu masih seperti itu. Ibarat mutiara yang bertebar yang butuh untuk dikemas rangkai sehingga bisa disuguhkan inilah ya untian mutiara ini ya seperti itu. Jadi dasar-dasar ilmu itu butuh kita pelajari. Ya. Walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah sibuk, kita sempatkanlah. Ya untuk agama ini kita sempatkan. Masa untuk dunia kita belain ya dari pagi sampai malam untuk akhirat kita ya untuk bekal kita kemudian kita nggak kita pilih ya nggak ada kata terlambat sudah tua saya sudah gini nggak ada kata terlambat Ibnu Hazm itu menimba ilmunya sudah sepuh tapi sepuhnya itu sekitar 27 tahun kalau ulama menimba ilmu umur 27 tahun baru mulai itu sudah terlambat karena umumnya ulama itu 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz Imam Syafi'i Ya. Berumur 10 tahun dah hafal 30 juz. Itu jadi faham oh, berarti kalau 20 tahun 60 juz. Ya tidak 30 juz saja sudah <laughs> Al-Qur'an. Kalau 20 tahun berarti kita tetap lainnya ditelan. Umur belasan tahun Imam Syafi'i duduk di majlis Imam Malik di Madinah. Sudah hafal kitab muatok. Kitab muatok itu dua jilid kitab hadis. Sampai gurunya Imam Malik kagum murid saya ini masih belasan tahun. Ya. Belasan tahun. Ya. Bahkan fatwa Imam Syafi'i masih belasan tahun bisa mengalahkan fatwa Malik. Saya kasih contoh. Ada seorang suami mengatakan dari istrinya, ini burung ini kalau berhenti ngoceh, kamu tak pegat. Jadi dia punya burung yang bangga dengan burungnya. Pokoknya burung ini nggak pernah berhenti ngoceh. Pokoknya ngoceh terus. Kalau sampai berhenti ngoceh kamu wahai istriku, tak pegat, tak cerai. Sesaat, eh, namanya burung kan <laughs> butuh makan, butuh minum. Capek juga, kan ngoceh terus ya capek ya kan. Berhenti. Bingung dia. Ana sudah, saya sudah ya berjanji kalau ini berhenti ya saya cerai. Tapi saya masih cinta istri juga nggak mau dicerai. Akhirnya datang Imam Malik. Datang pada Imam Malik, maka Kata Imam Malik ya, selagi kamu sudah bersyarat seperti itu ya kamu harus ya melaksanakan syaratnya. Ya sudah istri kamu cerai. Berat bagi dia. Waduh. Dia masih cinta, istri juga masih cinta. Padahal gara-gara burung ini ya kan. Ya. Kemudian dia keluar, Imam Syafi'i berarti ya. Apa kata Syekh? Kata Syekh ya, saya harus cerai. Kata Imam, Imam Syafi'i yang masih muda waktu itu. Kalau menurut saya, kamu nggak cerai. Kaget dia. Kok ada dari muridnya Imam Malik malah justru berbeda fatwanya. Datang lagi. Wah Syekh, ada dari murid Anda yang justru mengatakan saya nggak cerai. Kata Imam Malik, datangkan pada siapa dia? Saya datangkan ternyata Syafi'i yang masih muda. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, apa hujah Anda? Apa hujahnya? Ini hujah tentunya, dialog antara guru dengan murid. Apa hujah Anda bahwa itu tidak cerai? Kata Imam Syafi'i mudah, hujah saya adalah hadis seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian sudah selesai idah dilamar oleh sekian orang. Di antara yang melamarnya adalah Muawiyah, di antara yang melamarnya adalah Abu Jaham. Wanita ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Saya sudah selesai masa idahnya dan datang beberapa orang melamar saya. Dia bingung, Muawiyah datang. Abu Jahal datang melamarnya. Kata Rasulullah, "Amma Muawiyah fasulukun la malalahu." Wa amma Abu Jahmin fala yadu asahu ala atiqihi. Mendalamnya Imam Syafi'i. Adapun Abu adapun Muawiyah itu dia orang yang kere. Adapun Abu Jaham yang ingin melamar kamu itu orang yang nggak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Cuma dulu kalau safar itu kan apa? Mikul ya kan nggak pernah meletakkan apa? Tongkat dari pundaknya. Kalimat nggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Apakah maksudnya bahwa Abu Jaham tongkatnya itu apa namanya? Selalu di sini tidak kan artinya dia orang sering apa? Bepergian. Ya otomatis ya, ketika buang air tidur ya otomatis apa? lepas. Tapi kebanyakan waktunya itu, kebanyakan tongkatnya itu di pundak dia. Sama juga dengan burung ini. Kebanyakan burung ini ngoceh walaupun ya burung itu juga butuh berhenti, butuh makan, butuh minum. Ini memalik ya mengakui kehebatan ini, Imam Syafi'i. Seperti itu sang guru meng, apa namanya? mengakui kehebatan murid. Sebenarnya murid juga <laughs> mengakui kehebatan apa? Guru juga seperti itu. Ya, zaman salaf itu luar biasa. Ya. Nggak seperti sebagian orang, sebagian kelompok. Pokoknya yang namanya murid di hadapan guru kayak jenazah di hadapan orang yang memandikan. Sendiko dawuh. Pokoknya apa kata guru itu. Kalau saya protes, usir. Apa ini? Ya. Mereka punya kaidah kayak gini. Al muridu baina yadai syekhihi kal majiti baina yadai bukhasibihi yang namanya murid di hadapan syekhnya itu kayak jenazah di hadapan orang yang memandikannya mau dibolak kan mau disiram ini nggak bisa protes dia jenazah murid itu sama guru kayak gitu sendiko dawuh apa kata guru nggih nggak boleh apa ya ngelawan maksudnya melawan nggak boleh apa ya e, tanya dalilnya nggak boleh apa namanya apa hujahnya bagi mereka sebagian kelompok. Uh, kalau ada murid tanya, apa hujahnya? Kurang ajar kamu. Ya. Padahal, ya, nggak mengapa. Ya, bisa jadi orang alim itu dia salah pendapatnya ketika didiskusikan kemudian dia rujuk. Imam Malik misalnya. Orang yang mulia, orang-orang yang baik, ya. Dia tidak segan untuk mencabut dari apa? pendapat yang keliru walaupun itu dari muridnya, ya. Intinya barakallahu fikum <clears throat> ingin yang ingin disebutkan oleh Syekh saat di sini bahwa seorang ini intinya saja bahwa seorang itu mempelajari dasar-dasar ilmu. Kalau dasar-dasar ilmu ini sudah dipegang, yang lainnya akan mudah sudah. Ibarat kita sudah punya kunci, ya, kunci sudah. Kita akan mudah membuka. Membuka kamar yang tadinya terkunci, yang di dalam kamar berbagai macam barang, kita bisa ngambil barang. Tapi ingat harus kita punya kunci karena ini pintunya tertutup. Di dalam kamar itu isinya banyak barang yang berharga. Kita akan bisa mengambilnya, akan bisa mendapatnya, harus kita punya kunci. Nah, seperti itu. Intinya kita pelajari dasar-dasar ilmu. Dalam masalah tauhid misalnya kita pelajari usul salasah, kita tauhid, kasus buat kita usahakan hafal. Kalau tidak kita ulang-ulangilah. Dengan sering kita mengulang-ulang itu akan apa? Hafal. Ada di sebagian orang awam, mereka nggak bisa baca Quran, tapi kok hafal surat ini surat ini? Karena apa? Sering diulang-ulangi, <clears throat> diajarkan, diajarkan, lama-lama apa? Hafal. Dia buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi dengan sering dipalkin, diajarkan ayat per ayat, sedikit-sedikit, terus dalam ya jenjang waktu yang sekian lama hafal dia sudah. Ya. Ini orang yang buta huruf lah. Insya Allah gak ada dari antum yang apa? Buta huruf. Jangan mengatakan saya nggak bisa, jangan. Bisa. Saya nggak akan dibasar bisa insya Allah. Ya kan? Kenapa nggak bisa? Ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Ini penting karena ini dasar-dasar ilmu ini ibarat kunci yang kalau kita sudah memegang yang lainnya akan mudah insyaallah taala. Mungkin ini inti dari uh, penjelasan Asyik As-Sa'di rahimallah dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan wallahu taala alamu bisawab subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh